Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita kembali melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini kajian membaca risalah Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masati ilaiha fi najatiha na'am wa intisariha ala a'daiha <clears throat> Dan pada pertemuan yang lalu kita membaca beberapa nukilan uh, para ulama dari kitab Fathur Rabbani firrat ala Abil Hasan As-Sulaimani di Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kehadiran para ulama di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah athar atau penjelasan dari Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dan begitu pula penjelasan atau nasihat dari Al Hasan Al Basri. Nah, dan berikutnya kita akan membaca penjelasan dari Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau memberikan ta'liq, memberikan catatan dan tambahan uraian dari hadis wa innal ulama warasatul anbiya <clears throat> disebutkan dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah di jilid pertama halaman 63 sampai 68 dinukilkan penjelasan beliau ini yakni enam e, sebagian sebagian tidak semuanya dari halaman tersebut artinya diambil cuplikan Nah, sedikit cuplikan dari apa penjelasan beliau tadi. <clears throat> Taib. Kata beliau, yakni Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang dinukil oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Wa innal ulama warathatul anbiya. Beliau menjelaskan potongan hadis ini min a'zami qala rahimahullah kata beliau min a'zamil manaqib li ahli ilm ini merupakan di antara manaqib atau mangkabah <clears throat> di antara keutamaan ahlul ilm yang terbesar di antara banyak keutamaan para ulama dan keutamaan para ulama yang terbesar banyak nah ini di antaranya salah satunya Fa innal anbiya'a khairu khalqillah. Nah, sesungguhnya para nabi itu merupakan makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang termulia. Fawarathatuhum khairul khalqi ba'dahum. Maka pewaris mereka adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi. Nabi menduduki posisi dan derajat yang paling tinggi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling agung, fawarathatuhum. Maka para pewaris mereka adalah sebaik-baik makhluk setelah mereka, setelah para ulama. Walamma kana kullu nam maurithin atau maurathin yantaqilu au maurithin walamma kana kullu maurithin yantaqilu mirathuhu ila warathatihi idh humul ladhina yaqumuna maqamahu min ba'dihi karena memang semua pewaris atau semua orang-orang yang men, men, nah, meninggalkan warisan maka mirasnya, harta warisnya tersebut berpindah kepada siapa? Dari pemiliknya pertama, harta waris tersebut beralih kepada para pewaris. Nah, siapa pewarisnya para nabi? Yaitu para ulama. Nah, sehingga mereka barakallahu fikum para ulama memposisi menduduki pada posisi yang penting menduduki pada posisi yang sangat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah pewaris para nabi. Harta warisnya para nabi tersebut berpindah kepada mereka. Dan harta warisnya para nabi itu bukan apa-apa, tetapi wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dinar, bukan dirham dan bukan yang lainnya, tetapi ilm. Warisan adalah al-ilm. Maka berpindah warisan ini dari pemilik pertamanya yakni siapa? Yakni para uh, para nabi dan para rasul. Berpindah harta waris tersebut kepada para pewarisnya yaitu para ulama. Ditinjau dari sisi karena mereka lah yakni para ulama lah yang menggantikan kedudukan mereka. Yakumuna maqamahu min ba'dihi. Yang akan menduduki posisi para nabi dan para rasul sebagai pembina umat setelah beliau-beliaunya wafat. Setelah para nabi dan para rasul wafat, meninggal. Maka yang melanjutkan tongkat estafet dakwah dan melanjutkan tongkat estafet ilmu adalah para ulama. Walam yakun ba'dar rasuli man yakumu maqamahum fi tablighi ma arsalu bihi illal ulama. Dan tidak ada seorang pun setelah sepeninggal para nabi dan para rasul yang akan menduduki posisi mereka, layak menduduki posisi mereka sebagai pelanjut tongkat estafet dakwah yang akan menduduki posisi para nabi dan para rasul di dalam menyampaikan wahyu Allah, di menyampaikan risalah diniyah kecuali para ulama. Ya, karena memang Para nabi tidak mewariskan harta, la dinar wala dirham. Tidak mewariskan tanah, tidak mewariskan apapun. Warisannya hanya ilmu. Hanya ilmu. Lalu siapa yang berhak menjadi menjadi pewarisnya? Yani para ulama. Tidak ada yang menduduki posisinya para nabi kecuali siapa? Para ulama. Karena memang para ulama ini dakwah itu dibina dan dibimbing bi ilmin nafi' dengan ilmu yang bermanfaat. Dibimbing dan dibina dengan ilmu yang bermanfaat. Dan kapan saja ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> kapan saja dakwah itu dilandasi dengan ilmu nafir, dengan ilmu yang bermanfaat. Kapan saja dakwah itu dan tarbiyah itu selalu dilandasi dengan ilmu nafir, maka dakwah tersebut menjadi dakwah yang baik. Dan Syekh Munir bin Sa'id As-Sa'di hafizahullahu taala pernah menyampaikan dalam salah, salah satu khutbahnya beliau ketika membahas tentang mengambil pelajaran dari kisah pertemuan dan tolabul ilminya Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Khadir alaihissalam. Di mana Musa alaihissalam berkata kepada Khadir, berkata kepada Khadir, Khadir afwan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Wahai Khadir, apakah engkau mengizinkan aku agar engkau mengajariku ilmu yang Allah anugerahkan kepadamu, yang Allah wahyukan kepadamu. Rushd berupa rushda, berupa arahan, berupa bimbingan, berupa ilmu yang bermanfaat. Nah, pada potongan ayat ini, Syekh Abdurrahman Ibn Nasr Sa'di rahimahullah taala nah, mengutip atau mengambil sebuah faidah, mensarikan sebuah faidah dari ungkapan Nabiullah Musa ini kepada Khadir. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Annal ilman nafi'." Bahwasanya ilmu yang bermanfaat, wal ilmul mursyid ilal khair. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mursyid, ilmu yang membawa ilmu yang akan mengarahkan dan membimbing orang-orang yang mempelajarinya kepada al khair kepada kebaikan. Itu mesti ilmu yang bermanfaat. Fakullu ilmin yakunu fihi rushdun wa hidayatun li turuqil khair wa tahdhirun an turuqis syarr. Naam, aw wasilatun lidzalik fa innahu min ilmin nafi'. Maka semua ilmu yang padanya terdapat rushd, arahan, bimbingan kepada kebaikan. Ya, hidayah. Ya, ilmu yang menunjukkan kepada jalan-jalan al khair, jalan-jalan kebaikan serta ilmu yang mengandung padanya tahdzirun an turuqis syarr. Tahdzir dari jalan-jalan kejelekan. Tahdzirun min ahli syarr. min syarr, tahdzir dari kejelekan Tahdir dari keburukan, tahdir dari kemaksiatan, dari kebid'ahan, dari kesyirikan dan semua asnafus syar. Semua perkara-perkara kejelekan dan perkara-perkara keburukan. Awasilatun lidhalik atau mentahdir dari perkara-perkara menjadi sarana yang akan menyeret umat manusia kepada asyar. Fa innahu min ilmin nafi' maka ilmu tersebut ilmu yang ber, uh, yang mengandung padanya hidayah, rushd, bimbingan, ilmu yang mengajak kepada kebaikan serta mentahdir dari kejelekan, maka itu merupakan ilmu an-nafi'. Ya. Dan kemudian Syekh Munir hafizahullah taala menyebutkan dan menyampaikan bahwasannya kapan saja dakwah dibina, dibimbing, dikawal dan dilandasi di atas ilmu nafi' maka dakwah tersebut merupakan dakwah yang najihah dakwah yang berhasil dakwah yang sukses Nah, barakallahu fikum. Dan begitu pula demikian pula sebaliknya. Dakwah yang tidak didirikan di atas ilmu yang bermanfaat, dakwah yang tidak nam yang hanya sekedar mengajak kepada kebaikan afwan dakwah yang hanya sekedar menyampaikan atau mengajak kepada al-ma'ruf tetapi tidak mentahzir dari ke dari kemungkaran tetapi tidak mentahzir dari perkara kejelekan asyar tidak mentahzir dari perkara-perkara yang menjadi sarana kejelekan <clears throat> maka dakwah tersebut tun fashilah dakwah yang pasti akan tidak berhasil dakwah yang akan pasti gagal Barakallahu fikum. Maka oleh karenanya ya ikhwan, barakallahu fikum, para dai itu dituntut untuk mendi tidak mendiamkan kebatilan. Tidak boleh diam dari kemungkaran. Tidak boleh mendiamkan apa? Para <clears throat> nam, para penceloteh yang akan menyuarakan fitnah, menyuarakan barakallahu fikum. Nah, menyuarakan nah, kemungkaran, Gak boleh didiamkan. Tidak boleh didiamkan. Karena memang dakwah yang isinya nah, hanya mengajak kebaikan dan mendiamkan kemungkaran dan para pelaku kemungkaran mendiamkan barakallahu fikum ahlus syar, mendiamkan ahlul ma'siyah mendiamkan ahlus syubuhat mendiamkan ahlul bidah ahlul fitan ahlus syirik maka ini pun adalah dakwah yang fasilah dakwah yang pasti akan gagal Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyampaikan, Wa masih dharika. Amma ayyakuna dharan au laisa fihi faidah. Adapun yang selain itu, selain ilmu apa? Ilmu yang mengajak kepada kebaikan. Ilmu yang mentahdir dari kejelekan. Selain ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' maka ilmu tersebut entah yang pertama ilmu tersebut ilmu yang merugikan Aulaisa fihi atau ilmu yang memang tidak berfaedah sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali. Barakallahu fikum. Nah, demikianlah para nabi dan para rasul melandasi dakwah mereka. Demikian pula para ulama melandasi dakwah mereka dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kanu ahakun nas bimirasihim. Maka para ulama kita melanjutkan apa? Kalam atau penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi. Kanu maka mereka yakni para ulama ahakun nasi bimirasihim adalah golongan manusia yang paling berhak untuk mewarisi warisan para nabi dan para rasul. Wa fi hadza tanbihun ala annahum aqrabun nasi ilaihim. Maka pada wa fi tanbihun. Maka pada syarat atau penjelasan ini terdapat tanbih atau pada hadis ini ada tanbih, ada peringatan bagi kita semuanya. Ala annahum bahwasanya mereka yakni para ulama akrabun nasi ilaihim merupakan manusia yang paling dekat dengan para nabi dan para rasul. Kok bisa? Ditinjau dari sisi mana mereka para ulama dan para nabi itu sebagai orang dekat atau orang yang paling dekat kepada para nabi dan para rasul? Fa innal miratha ditinjau dari sisi ini. Kata alim bin Qayyim, fa innal miratha innama yakunu li aqrabin nasi ilal mauruth. Karena yang namanya harta waris itu hanya diperuntukkan kepada golongan terdekat dari si mayit Siapa yang dikatakan ahli warisnya uh, uh, namsi mayit? Ya anaknya, ya istrinya, ya orang tuanya, ya saudara-saudarinya. Nah, orang-orang dekat yang memiliki hubungan rahim. Orang-orang dekat. Dan paling dekat adalah anak-anaknya. Begitu pula orang tuanya. Begitu pula juga berikutnya kakak adiknya. Barakallahu fikum. Nah, sama demikian pula para ulama adalah orang yang paling dekat dengan para nabi. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling berhak mewarisi mewarisi harta warisnya mereka. Wa hadza kama thabata fi mirathid dunya wad darahim. Dan hal ini pun terbukti pada warisan apa? Warisan harta duniawi berupa dirham, harta, rumah, tanah, dan peninggalan apapun dari perbendaharaan duniawi. Maka itu semuanya diberikan oleh siapa? Oleh si pemilik harta kepada ahli warisnya ketika apa? Ketika sudah wafat. Nah, fakadzalika huwa fi mirasin nubuwah. Maka demikian pula warisan kenabian, warisan kerasulan. Apa warisan kenabian? Apa warisan kerasulan? Ilm. Ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi yasha dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya kepada hamba-hamba yang Allah pilih, kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wa fihi aidan amrun lil ummati bi ta'atihim wa ihtiramihim wa ta'zirihim wa tawqirihim wa ijlalihim فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاء وخلفاؤهم فيهم Taib. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa fihi aidan dan pada hadis ini juga terdapat apa? Terdapat perintah terhadap umat ini Perintah kepada umat ini untuk mentaati mereka, mentaati para ulama serta ihtiram kepada mereka, menghormati mereka, wa ta'zirihim serta memuliakan mereka, wa tauqirihim dan nah, mengagungkan mereka, wa ijlalihim dan memuliakan mereka, fa innahum warathatu karena sesungguhnya mereka para ulama adalah warathah min ha nah, min hadhihi au man hadhihi ba'du hukukihim pewaris manusia-manusia yang seperti ini haknya. Yaitu pewaris siapa? Pewarisnya para nabi dan para rasulnya. Ini para nabi dan para rasul tidaklah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa liyuta'a biidznillah. Kecuali hanya untuk ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama, para pewarisnya pun juga harus dihormati. Harus dimuliakan. Harus ditaati. Harus diagungkan dimuliakan. Barakallahu fikum. Karena memang mereka adalah para pewaris makhluk-makhluk yakni para nabi dan para rasul yang seperti ini hak-haknya. Mereka juga para pewaris khulafa'uhum, para pengganti nabi dan para pengganti rasul yakni Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Mereka adalah orang-orang berilmu. Maka orang-orang yang berilmu menggantikan apa posisinya mereka. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين. Dan pada hadis ini pula terdapat tanbih peringatan kepada umat manusia dan kaum muslimin bahwasanya mencintai para ulama itu merupakan bagian dari agama. Cintanya seorang hamba kepada para ulamanya itu bagian dari din. Wabughdhum munafin lid-din dan kebencian mereka adalah tindakan yang munafin lidin, menafikan agama. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin orang akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ong para pembawanya saja dibenci? Bagaimana mereka akan berada di atas jalan sirotol mustaqim sementara mereka para pembina, para pembimbing yang mengajak umat manusia, mengajak kaum muslimin, mengajak as-salafiyin kembali kepada siratul mustaqim dibenci. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Bagaimana seseorang akan mendapatkan jalan yang istiqomah? Bagaimana seseorang akan mendapatkan keistiqomahan? Sumber-sumber ilmu mereka tinggalkan. Sumber-sumber ilmu mereka benci. Bimbingannya mereka dicuekin dibuang jauh, tidak diamalkan. Ya, maka di sini kepada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mutabikun li kalami Syekh. Cocok dengan kalamnya Syekh Abdullah bin Salfiq Adz-Dzafiri hafizahullah taala. Anna min usulil manhaj salafi al-irtibatu bil ilmi wal ulama. Di antara manhaj atau prinsip utama manhaj, landasan utama manhaj salafi selalu terhubung dengan ilmu dan para ulama. Mencintai mereka itu bagian dari din wa wabughdhu munafin lid dan membenci mereka adalah apa? Adalah bagian dari atau menafikan agama ad-din. Nah. Dan jangan sampai terus kemudian seseorang terjatuh kepada apa? celaan terhadap para ulama dan para masyaikh. Ingat, Al-Hafidh atau Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah bahwasanya menolak tahdir para ulama terhadap pihak-pihak yang menyimpang, terhadap pihak-pihak yang layak ditahdir itu pun juga merupakan celaan terhadap para ulama. Celaan terhadap tahdir mereka celaan terhadap para masyaih dan para ulama yang mentahdir. Dan kalau seperti ini bagaimana terus kemudian bisa mahabbah terhadap para ulama dan para masyaih? Nah, celaan kepada para ulama dan bimbingan eh, dan bimbingan mereka itu munafin lidin menafikan agama. Kama huwa thabitun kata Naam, Alimah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين din مناف للدين كما هو din kama Pada hadis ini terhadap peringatan bahwasanya mencintai para ulama itu bagian dari agama. Artinya apa? Termasuk bagian dari ibadah dan kebencian kepada para ulama merupakan tindakan yang akan menafikan dan menurunkan atau mengurangi agama, mengurangi keimanan. Sebagaimana hal ini pun juga apa? Juga berlaku kepada lima urusihim. Kepada orang-orang yang menjadi apa? Yang mewarisi mereka, yakni apa? orang eh, orang-orang yang mewarisi yakni para nabi dan para rasul. Kecintaan kepada nabi dan para uh, para nabi dan para rasul merupakan bagian dari din dan membenci para nabi dan para rasul munafin lid din menafikan apa? Agama, mengikis habis agama. Membenci para ulama dan para masyhif merupakan apa? Tindakan mengikis habis nam agama. Maka demikian pula yang dilakukan oleh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, dilakukan oleh Ali Hasan Al-Halabi, demikian yang dilakukan oleh Naam Muhammad Ibnu Hadi, celaan-celaan yang terhadap Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri, dan para masyayikh yang, yang yang lainnya itu tindakan yang munafin lid-din. Wa kadzalika mu'adatuhum wa muharabatuhum mu'adatun wa muharabatun lillah. Demikian pula kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membenci mereka, memusuhi mereka, wa muharabatuhum memerangi mereka Wa mu'adatu enam itu merupakan mu'adatun wa muharabatun lillah. Demikian pula membenci mereka, memusuhi mereka dan memerangi mereka serta memerangi bimbingan-bimbingan mereka. Ini merupakan permusuhan serta peperangan kepada Allah. Kama huwa fi mawruthihim. Sebagaimana hal ini pula juga berlaku kepada orang-orang yang mewariskan ilmu kepada mereka, yakni para nabi dan para rasul. Kalau seseorang memusuhi para nabi, seseorang memusuhi nah para rasul, itu artinya telah memusuhi Allah dan memerangi Allah. Maka demikian yang memusuhi dan memerangi para ulama, para masyayikh, memerangi dan memusuhi bimbingan-bimbingan mereka. Anda bisa lihat tindakan channel-channel fitnah. Ketika awal mula tanggal 21 Februari ya 10 Rajab kalau nggak salah ingat tahun 1441 Hijriah ketika turunnya atau dibacakannya bimbingan dan arahan para masyayikh dan para ulama ya oleh oleh Ustazuna Ustadz Abdul Harith Hafizahullah Ta'ala Apa yang dilakukan oleh channel-channel tersebut? Mengkaburkan, mentashkik Bagaimana caranya bimbingan ini tidak sampai kepada apa? Kepada salafiyun Dan bagaimana salafiyun akhirnya antipati terhadap bimbingan tersebut Ingat Kita khawatir Kita nggak bisa Kita tidak memastikan bahwasanya tindakan tersebut munafin liddin. Khawatir. Khawatir hal itu apa? Termasuk. Khawatir hal itu termasuk apa? Termasuk tindakan membenci para ulama dan membenci bimbingan mereka. Ditashkik. Ya. Dikaburkan. Bagaimana caranya bimbingan tersebut? Arahan untuk bersatu. Arahan untuk jam'ul kalimah serta tahdir terhadap jurusela dan channel-channel yang semisal dengannya channel-channel fitnah yang selalu menyuarakan permusuhan dan api fitnah hingga saat ini kita khawatir tindakan-tindakan mereka adalah tindakan yang munafin lid termasuk tindakan-tindakan yang muharabatun wa muadatun lillah tindakan yang memusuhi dan memerangi Allah Karena memang bimbingannya para ulama ketika itu ajakan untuk bersatu dan islah adalah ajakan dan bimbingan yang bersumber dari Al-Quran was sunnah. Nah, bersumber dari apa? Dari Al-Quran was, was sunnah. Tetapi ahlul fitan gak bisa tidur dengan apa? Dengan persatuan ahlus sunnah salafiyin. Sehingga mereka bagaimana caranya terus. Untuk apa? Untuk membuat salafin terpecah Dan jangan bangga ayuhal ikhwah as-salafiyun dengan perpecahan. Ya. Bukan maksudnya perpecahan dibangun di atas manhaj, enggak, perpecahan yang dibangun di atas apa? urusan-urusan pribadi. Nah. Perpecahan yang tidak dibangun di atas agama Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Para ulama menghimbau, membimbing kita semua untuk ber, bersatu. Maka kalau kita membuktikan bahwa bahwasanya cinta kita kepada para ulama dan ingin membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada sunnah, ya ayo bersatu. Jangan terus memupuk perpecahan. Nah, rumbel-rumbel yang nah, yang uh, mereka bentuk ya memisahkan diri dari kita. Atau kita pun juga terpaksa, terpaksa membuat rumbel-rumbel sendiri. Karena apa? Karena memang anak-anak kita butuh pendidikan. Dan mereka semua yang mengadakan radio baru, mengadakan yayasan baru, itu semuanya dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk perpecahan yang sebelumnya nggak pernah ada. Ya, Nggak di satu kota maupun di kota-kota yang lainnya. Asa tidak kita diusir dari pondok pesantrennya. Gua mereka ahlul fitan gembira, bahagia. Iya. Tindakanmu ini adalah tindakan yang memusuhi bimbingan para ulama. Tindakanmu ini adalah tindakan yang memusuhi bimbingan Naam warasatul ambiya. yang harusnya engkau wahai ahlul fitan Engkau wahai alul fitnah. Orang-orang yang bersama channel-channel fitnah. Ya, orang-orang yang nam menjadi admin dari channel-channel tersebut. Tindakan kalian kami khawatirkan munafin liddin Tindakan yang khawatir muadatun wa muharabatun lillah. Nah, jangan suka dan jangan bangga ada dengan perpecahan. Kemudian Anda dengan gegap gempita mempromosikan apa? Memperlihatkan keberhasilan kalian memprovokasi para pewakaf tersebut untuk mengusir ustadz-ustadz kita dari apa? Dari ma'ahid mereka. Nah, posting di channel-channel fitnah tersebut. Dengan gegap gempita, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kau kira itu ketaatan? Kami khawatir itu termasuk munafin liddin. Kami khawatir itu termasuk merupakan mu'adatun wa muharabatun lillah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala karena antum wahai para pengelola channel dan antum wahai para pendukung-pendukung channel termasuk Ustaz Abdul Hadilah dan juga Ustaz Sodikun Ambon. Kami berharap beliau berdua bertobat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berharap bertobat menyatakan tobat beliau berdua dari apa? Dari dukungannya terhadap apa? Channel-channel fitnah tersebut. Nah, ya. Karena memang dukungan tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan penentangan terhadap bimbingan para ulama, penentangan terhadap tahdir ulama terhadap channel-channel tadi. Wallahul musta'an sangat-sangat kami sayangkan dari beliau berdua ini. Ya. Kala Ali kala Ali radhiyallahu anhu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menyatakan mahabbatul ulama'i dinun yudanu bih Mencintai para ulama merupakan agama yang diyakini dan dipegangi. Merupakan bagian dari agama. Sebaliknya, benci kepada para ulama dan benci kepada bimbingan mereka munafin litin. Bagaimana seseorang membenci sunnah ya akhi? Bagaimana seseorang membenci sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan apa sih yang dibimbingkan oleh para ulama? menyelisih sunnah yang mana? Wahai Ustadz Sodikun Ambon. Wahai Ustadz Abdullah Dilaji, Mana bimbingan ulama? Ya. Barakallahu fikum. Di dalam nam arahan beliau di mana di nam, yang dibaca oleh Ustadz Abdul Harith. Mana yang menyelisih din? Mana yang menyelisih sunnah? Tidak ada yang menyelisih sunnah. Semua sama-sama ahlus sunnah. Wallahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah. Wa ghairuha minas sunnah kathirun jiddan. Dan juga kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dan uh, penjelasan para ulama yang lainnya atau penjelasan Rasul alaihi salatu dari dari sunnah Rasul uh, dari sunnahnya terkait Nah, terkait pemulihan terhadap para ulama banyak sekali. Fanas'alullaha assalamata wal afiyah. Kemudian kita kembali melanjutkan penjelasan Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala qala hafizahullahu taala qala al-Bukhari rahimahullah fi kitabil ilm bab kaifa yuqbadul ilm Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabul ilm. Bab kaifa yuqbadul ilm. Bagaimana ilmu itu tercabut. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi bakar bin Hazm. Maka Umar bin Abdul Aziz menulis surat, menulis risalah kepada Abu Bakar ibnu Hazm. Unzur kata beliau, kata Umar bin Abdul Aziz ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktub. Lihatlah. Naam. Hadis Rasul alaihi salatu Wasallam. apabila yang kau lihat yang kau dapat adalah hadis Rasul alaihi salatu Wasallam, maka tulislah. Fa inni khiftu durusal ilm karena sesungguhnya ana saya kata Naam uh, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz mengkhawatirkan akan dilupakannya ilmu. Akan samar dan akan menghilangnya ilmu. Wadhihabul ulama, awadhihabal ulama. Dan saya mengkhawatirkan akan kematian dan wafatnya para ulama. Wala tuqbalu illa wala taqbalu illa hadithan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal tafshul ilma dan janganlah kau menerima kecuali menerima ucapan siapapun kecuali hadis Nabi alaihi wasallam. Dan sebarkanlah ilmu. Wal tajlisu hatta yu'allama man lam ya'lam. Dan hendaknya kamu duduk bermajelis menyampaikan ilmu. Kau ajarkan ilmu sehingga orang-orang yang tidak berilmu bisa mengambil pelajaran dan menimba ilmu. Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirron karena sesungguhnya ilmu tidak akan tidak akan tercabut dan tidak akan hilang sama sekali hatta yakuna sirron Sampai akhirnya apa? menjadi menjadi samar, menjadi asing. Thumma qala al-Bukhari. Kemudian al-Imam al-Bukhari rahimahullah e, menyebutkan sanad Haddathana Ismail bin Abi Uwais. Qala haddathani Malik an Hisham bin Urwah an abihi an abdillah bin Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Lakin yakb lakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Al Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian dari ayahnya dari Amr ibn al As dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Artinya oh, Amr ibn al As mendengar afwan Abdullah bin Amr bin As mendengar hadis lang langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam yang menyatakan innallaha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu sekaligus yang tazi'uhu minan nas yang Allah cabut dari dada-dada manusia walakin yakbidul ilma biqabdil ulama akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama fa idzan lam fa idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala apabila tidak tersisa seorang alim pun yang telah Allah wafatkan ya ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan maka umat manusia ganti akan mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin, sebagai mufti, fasu'ilu. Akhirnya mereka pun ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin dan berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Maka gilirannya mereka akan menjadi sesat, mereka sendiri sesat dan mereka menyesatkan. Karena apa? Karena yang diangkat adalah orang-orang jahil, bukan para ulama. Nah, maka posisi ilmu digantikan dengan apa? Dengan kejahilan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya ikhwan, hendaknya kita semuanya banyak-banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah azza wa jalla mengistiqomahkan kita di atas ilmu dan mengistiqomahkan kita semuanya di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dan bimbingan para ulama dan semoga Allah jalla wa al mewafatkan kita semuanya di atas siratal mustaqim.